qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadrotil mukarramin wal muhtaramin. Yang mulia guru kita bersama pemimpin Pondok Pesantren Al-Bahjah Buya Yahya yang semoga selalu disehatkan badannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan usianya oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala terus menambah keberkahan kepada pondok pesantren yang beliau pimpin amin ya rabbal alamin para hadirin rahimakumullah pertama-tama bila kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang mana pada malam hari ini Allah ta'ala masih memberikan kesehatan kepada kita Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita nikmat jasmaniah dan nikmat ruhaniah Nikmat jasmaniah Allah Ta'ala masih memberikan kesehatan dalam diri kita Masih memberikan kesempatan Masih memberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga Masih memberikan kepada kita nikmat ruhaniah Allah Subhanahu Wa Ta'ala masih memberikan nikmat iman dan Islam Yang ada dalam diri kita Artinya Apabila seorang hamba ini diberikan nikmat iman dan nikmat Islam, sesungguhnya ia akan dibawa menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Salat salam semoga Allah sampaikan, Allah sanjungkan kehariban alam, pemimpin kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, besar keluarganya dan para sahabatnya dan para pengikutnya dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini mendapat syafaat nanti jamil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Baik sebelum acara kita mulai karena guru kita sudah berada di tempat ini kepada saudara-saudara ibu-ibu yang masih berada di luar arena Masjid al azom harap segera masuk ke tempat ini karena acara taujian kali ini akan segera dimulai dan kepada hadirin hadirat yang tidak bisa hadir di tempat ini maka Anda bisa langsung buka di TV Al-Bahjah live streaming di sana akan Anda bisa langsung melihat kajian Bu Yahya pada malam hari ini Hadirin rahimakumullah. Maka sebelumnya Para hadirin hadirat maka sebelumnya sebelum kita mulai maka ada beberapa hal yang perlu diumumkan yaitu yang pertama adalah untuk muslimah kajian muslimah menyambut bulan Ramadan yang dipimpin oleh Umi Perus istri Bu Yahya insyaallah pada hari Rabu tanggal 17 Mei jam 9 sampai dengan selesai kepada hadirat ibu-ibu, pemudi, para remaja putri yang ingin hadir maka dibuka pendaftarannya mulai saat ini sampai tanggal 9 Mei. Hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah kita kali ini sudah lama menunggu-nunggu guru kita bersama. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala dengan kehendaknya dengan kekuasaannya Allah Taala masih memberikan kepada masih memberikan kesempatan kepada kita wabil khusus kepada beliau Bu Yahya yang alhamdulillah hadir pada malam hari ini tengah-tengah kita. Ya insya Allah beliau akan memberikan tausiah memberikan mauidhah hasanah kepada kita semuanya sebagai bekal kita untuk menggapai hidup di dalam kehidupan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sebelum kita dimulai acara ini marilah kita sama-sama hadiah Fatihah untuk acara ini semoga Allah Ta'ala memberikan keberkahan dan barakahnya pada kita semuanya. Ila hadut Nabil Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Kemudian marilah kita sama-sama membaca Hadul Fatihah untuk guru kita Buya Yahya. Semoga dengan baca Al-Fatihah ini Allah taala memberikan kesehatan terus kepada beliau dan berikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yawmiddin. الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم Baik hadirin hadirat jamaah sekalian yang dapati Allah Subhanahu wa taala maka sekali lagi kepada hadirin hadirat yang tidak bisa hadir pada malam hari ini bisa langsung live streaming di Al TV atau di radioku Itu dengan uh, AM 1089 AM 1089 kepada hadirin hadirat yang di rumah bisa langsung menyaksikan dan bisa mendengarkan Baik hadirin hadirat ibu sekalian jamaah yang dapat Allah Subhanahu wa taala, maka kita sama-sama buka pikiran kita, buka hati kita, buka telinga kita untuk sama-sama mendengarkan, mendengarkan tausiah, nasihat-nasihat dari guru kita. Nanti di akhir dari pembahasan beliau, sebelum diakhiri maka ada diberikan kesempatan kepada kita semuanya untuk memberikan pertanyaan yang sangat hormat kepada ibu-ibu, bapak-bapak, pertanyaannya jangan bertele-tele, tetapi singkat dan padat cukup jangan digambarkan beberapa contoh-contoh tapi hanya singkat saja karena mungkin banyak pertanyaan nanti yang disampaikan kepada ibu mohon maaf, bapak mohon maaf untuk disiapkan pertanyaannya dari sekarang baik yang hubungannya dengan malam kajian malam hari ini ataupun masalah-masalah yang lainnya. Demikian marilah kita sama-sama simak bersama kepada saudara-saudara yang masih di luar untuk sama-sama hadir untuk merapat jangan jangan sampai kita mengantuk. Sekian. kepada beliau fatabul masykur. Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammad. مطهر القلوب مزكي النفوس فصلاة الله وسلامه على أطهر الناس قلبا وأزكاهم نفسا حبيبنا سيدنا محمد وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا ربنا طهر قلوبنا من النفاق والحقد والحسد والكبر والرياء ومن جميع أمراض القلوب إنك أنت على كل شيء قدير اللهم يا ربنا ويا غافر الذنوب اغفر الذنوب ويا مفرج الكروب فرج الكروب ويا سافر العيوب استر العيوب يا علام الغيوب ببركة الحبيب المحبوب ارزقنا يا ربنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد yang kami cintai, yang kami muliakan Ayahanda kami, ibunda kami, saudara-saudari Hadirin dan hadirat Para pemirsa para pendengar dimanapun anda berada Alhamdulillah malam ini nikmat Allah berikan kepada kita kita bisa berkumpul di sini bertemu di sini semoga seperti Allah mempertemukan jasad kita Allah juga mempertemukan hati kita dalam cinta sehingga kita menjadi hamba yang saling mencintai karena Allah dan seperti Allah telah memudahkan kita kumpul saat ini Semoga Allah memudahkan kelak kita berkumpul di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada permasalahan berat bagi kita yang jika tidak kita cermati, ternyata dari situlah sumber malapetaka. Yaitu di saat kita sibuk mengurusi lahir kita, jasad kita, perilaku lahir kita Mungkin selama ini kita berusaha untuk bisa sujud sebanyak-banyaknya. Ingin berpuasa sebanyak-banyaknya. Ingin bersedekah sebanyak-banyaknya. Dan alangkah banyaknya orang yang berjuang seperti itu. Dan itu perjuangan yang disanjung oleh Allah memang. Jika ada orang berusaha untuk menjadi ahli ibadah, perjuangan yang bagus. Kalau ada orang berusaha untuk menjadi ahli puasa, perjuangan yang bagus. Jika ada orang berusaha untuk menjadi ahli sedekah, perjuangan yang bagus. Akan tetapi, jika melupakan batin daripada amal itu, maka ketahuilah amal dohir akan menjadi sia-sia. Dan batin itu ya tempatnya di batin kita. Yang para ulama menyebut dengan istilah kebersihan hati. Sebanyak apapun sedekah yang kita berikan kalau ternyata dibarengi dengan riak hanya disanjung manusia, Allah tidak memberi pahala. Bahkan ada lagi penyakit di dalam hati yang ternyata menghapus bukan saja menjadi sebab kita tidak dapat pahala, menjadi sebab terhapusnya amal baik. Maka mari mulai detik ini saat ini kita akan memperbanyak benah hati kita berangkat dari bulan Rajab, bulan Haram, bulan Rajab, bulan Isra Mi'raj. Yang sebetulnya di dalam Isra Mi'raj itu sendiri adalah pendidikan bagaimana kita menata hati kita. Mari sekilas saja kita lihat Isra Mi'raj. Begitu pentingnya urusan hati. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum diberangkatkan oleh Allah diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dengan badan dan rohnya. Bukan dengan rohnya saja, Nabi diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa terus diangkat ke atas langit ketujuh dengan jasadnya, dengan ruhnya. Akan tapi ketahuilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ekonya bisa dikurangi sedikit teknisinya terlalu menggema ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum diberangkatkan diampirkan ke sumur zam-zam dibelah dada beliau kemudian dikeluarkan hati beliau jangan bertanya bagaimana cara mengeluarkan dan ketahuilah di saat itu dibersihkan hati Nabi yang sudah bersih hati Nabi yang sudah bersih dibersihkan lagi Hati yang sudah bersih dibersihkan Dan jangan sekali-kali kita menduga Menyangka bahwa hati Nabi itu kotor Tidak hati Nabi tidak ada kotor Yang kotor adalah hati kita Hati Nabi bersih Tapi pun demikian hati yang sudah bersih Masih dibersihkan lagi demi Menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka ini syarat mutlak yang tidak bisa ditinggalkan. Siapapun yang ingin menuju kepada kepada zat yang maha suci, ibadah kita ini adalah karena kita menuju kepada zat yang maha suci dalam bahasa dunia tarbiyah bahasa tarbiyah atau bahasa pendidikan tasawuf isinya salik. Orang yang menempuh jalan menuju Allah atau murid, orang yang merindukan untuk sampai kepada Allah. Maka orang yang menuju kepada Allah, maka syarat mutlak adalah membersihkan hati. Hatinya untuk bersih. Karena Allah melihat hati kita. Allah lain duru ila suarikum. Allah tidak melihat kepada gambar lahirmu itu tidak. Tapi Allah yang dur kepada hati kalian semuanya. Maka yang perlu kita benahi hati kalau kita menuju kepada seseorang yang melihat jasad kita, kita akan dandan yang bagus. Kita ketemu manusia yang kita hormati, kita akan dandan baju yang paling bagus. Yang paling pantas untuknya. Karena apa? Manusia hanya melihat lahir. Tapi bagaimana kita menuju kepada Allah yang kita dandani hanya lahir saja. Sementara Allah melihat batin kita. Maka Nabi sebelum diberangkatkan Isra Mi'raj yang dibersihkan adalah hati beliau yang sudah bersih dibersihkan sehingga dengan begitu layak untuk menjalankan perjalanan mulia menuju Allah Subhanahu wa taala sehingga di dalam perjalanannya pun Nabi ditunjukkan kepada beliau oleh Allah ditunjukkan kepada Nabi Muhammad bermacam-macam tanda kebesaran Allah linuriyahu min ayatina maknanya ayat atau tanda-tanda kebesaran Allah ini bertebaran bertebaran di semesta Ayat yang tertulis adalah Al-Quran. Tapi ada ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah yang bertebaran di semesta, di jagat raya, di langit dan di bumi. Bahkan di dalam dirimu sendiri. Kalau kita mau merenung. Di dalam diri kita sendiri ada tanda kebesaran Allah. Wah, habis umur kita kalau hanya untuk merenung. Dan belum selesai yang kita renungi, sudah mati kita. Diri kita sendiri kata ulama. Lihat dalam dirimu sendiri keajaiban. keajaiban. Bermacam-macam keajaiban di dalam dirimu sendiri. Itu kan tanda-tanda kebesaran Allah. Contohnya. kiki, kiki itu terdiri dari anggap kayak tulang. Kemudian di suatu ketika Anda datang ke rumah seseorang dikasih kepala kambing. Ada yang senang sama lidahnya. Lidah kambing. Waktu masuk mulut itu, ternyata gigi bisa membedakan antara lidahmu sendiri dengan lidah kambing. Sehingga yang dikunyah pun lidah kambing. Soalnya mikir, sama-sama daging. Mestinya kan ketuker. Ah, ah, gitu. Allah, maha terima kasih ya Allah. Maha besar Allah dengan segala nikmatnya. Dan masih banyak. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu siapa yang saya paham itu? Bukan sembarang orang, orang yang hatinya sudah kenal Allah bersih tadi, sehingga dia tidak melihat sesuatu yang pertebaran di semesta ini, kecuali menambah imannya hanya berkata subhanallah, subhanallah. Sehingga dalam melihat sesuatu yang takjub, yang menakjubkan adalah subhanallah. Sehingga Nabi Muhammad SAW perjalanan yang menakjubkan pun ayat itu dimulai dengan Subhanalladzi asra bi'abdihi 'abdihi lailam minal masjidil haram. Subhanallah sesuatu yang mengagumkan. Maha suci Allah. Baik. Jadi pentingnya kita membersihkan hati. Sehingga jangan ada yang tertipu hanya memperbaiki lahirnya, batinnya tidak. Tertipulah manusia itu. Kemudian bagi siapapun yang ingin paham Isra Mi'raj, urusannya urusan hati bukan urusan akal. Bagaimana kisah dua manusia yang semuanya sama-sama hebat. Kisah Abu Jahal dan kisah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Abu Jahal adalah orang yang sering mendengar Rasulullah. Ibaratnya Abu Jahal itu juga belajar dengan Rasulullah. Kalau kalau Nabi berada di depan Ka'bah lalu Nabi menyampaikan pesan-pesan agama, Abu Jahal juga ada di situ. Karena memang hubungan dengan orang musyrik masih berbaur saat itu. Karena Islam baru mulai. Dan Nabi saat menyampaikan ceramah banyak orang kafir yang mendengar, ada yang lari, ada yang mengejek dan macam-macam. Dan Abu Jahal ini Suka ngejek, tapi dia juga suka menghadiri. Bahkan mungkin termasuk santri yang paling rajin itu Abu Jahal. Abu Jahal santri Rasulullah. Mendengar ceramah Nabi, bahkan rajinnya lebih yang lainnya. Sampai Abu Jahal itu kalau seandainya pergi ke tempat yang jauh, dia membayar orang agar duduk, agar dengar Nabi Muhammad ngomong apa. Agar dicatat, agar disampaikan. Tidak mau kelewat. Karena bagi Abu Jahal menarik sekali apa yang didengar dari Nabi Muhammad SAW. Tapi di dalam diri Abu Jahal ada niat jelek. Apa niatnya? Dia ingin mendengar omongan Nabi wahyu dari Allah. Sebetulnya Abu Jahal bukan mencari kebenaran. Tapi diam-diam di dalam hatinya Abu Jahal itu dengki, dendam dengan Nabi. Tapi ternyata Abu Jahal bukan belajar kebaikan. Tapi Abu Jahal mencari-cari kesalahan Nabi Muhammad yang tidak pernah ditemukan sampai mati. Ingin mencari kesalahan. Nah Abu Jahal itu kalau hidup zaman sekarang itu adalah profesor, doktor ilmu hadis dan tafsir, dan tafsir. Alim allamah al-bahr al-fahamah Jadi jangan main-main. Makanya ilmu gak jaminan orang itu benar. Jangan hanya terkagum dengan besarnya nama Profesor Doktor Abu Jahal ada. Dan Abu Jahal pada zaman Nabi ada, hari ini pun juga ada Abu Jahal profesor, doktor, ilmu tafsir dan hadis bisa jadi saudara, ilmu fikih sekalipun. Ukurannya adalah di dalam hati. Anda tidak usah mencari Abu Jahal hari ini, itu bukan urusanmu. Anda mencari diri Anda sendiri, Anda Abu Jahal atau bukan, gitu saja. Khawatir kita ngomong begitu langsung mencari-cari, oh ada Abu Jahal itu kata Buya. Enggak, saya tidak mencari mencari Abu Jahal. Hanya kami menceritakan bahwa tidak jaminan orang itu dengan ilmu yang banyak. Abu Jahal itu hebat, Kemudian hafalannya Abu Jahal itu sangat kuat. Dia punya hafalan sangat kuat. Dengar hafal dia. Nah waktu itu dan memang kebiasaan Abu Jahal itu kalau ketemu Rasulullah itu selalu bertanya, "Eh Muhammad, heh dapat wahyu apa nih malam ini?" Nabi Muhammad seorang juru dakwah yang sejati tidak pernah menyembunyikan kebenaran biarpun kepada orang yang suka ngejek. Setiap kali ditanya Abu Jahal, biasa Rasulullah menjawab, malam ini aku dapat wahyu begini, begini Abu Jahal. <laughs> Semakin gede bualanmu Muhammad. Digituin. Setiap ngomong. Tapi Nabi kalau ditanya Abu Jahal, nggak bosen. Habis itu diece, Nabi Muhammad nggak marah. Kalau Abu Jahal tanya lagi, berharap barangkali tanyanya bener. Coba ada ustaz zaman sekarang, tanya sekali diece sama santrinya. Mau tanya lagi paling, ah kamu ngecek gitu ya. Nah, kamu tanya beneran apa Nabi tidak pernah punya dendam kepada umatnya. Termasuk kepada Abu Jahal. Setiap kali Abu Jahal bertanya, dijawab oleh Rasulullah. Ternyata Abu Jahal ngecek. Ngecek. Ah, kamu gila Muhammad. Selalu gitu, pergi. Nabi tidak pernah dendam. Besok ditanya lagi, tetap menjawab. Karena apa? Harapan Nabi barangkali sekarang ini bertanya yang sesungguhnya. Gak pernah prasangka buruk ke Nabi Muhammad. Coba. So, Coba saat zaman sekarang Anda tanya, setelah tanya, "Ah, kamu bohong." gitu, dikitin. Besok tanya lagi. Ini yang kemarin tuh yang kurang ajar kemarin ya. <laughs> Nah, coba kita perlu akhlaknya Nabi. Jangan bosan di saat ditanya oleh orang. Terserah bertanya nya benar atau ngetes bukan urusanmu. Enggak penting. Yang penting kita menyampaikan kebenaran. Baik. Setiap saat bertemu Rasulullah bertanya tentang wahyu. Artinya santri yang paling rajin, banyak bertanya. Sampai pada waktu itu, di satu pagi Nabi Muhammad setelah Isra Mi'raj bertemu dengan Abu Jahal. Seperti biasa Abu Jahal bertanya, "Hei Muhammad, kamu dapat wahyu baru enggak?" "Iya Abu Jahal, aku dapat wahyu." "Apa?" Ya semalam waktu aku diperjalankan oleh Allah aku dapat wahyu. Diperjalankan ke mana? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kapan kamu berangkat? Tadi malam. Kapan kamu pulang? Tadi malam juga. Abu Jahal itu aslinya dengar omongan Nabi Muhammad itu langsung percaya karena Nabi Muhammad tidak pernah berbohong sepanjang hidupnya. Jadi kalau orang sudah biasa jujur lihat orang pasti bakal percaya. Abu Jahal juga percaya. Ah, hebat Muhammad ini. Abu Jahal itu percaya kalau Nabi Muhammad itu nabi. Bukan tidak percaya. Percaya Nabi Muhammad seperti orang Yahudi. Au Nabi Muhammad Nabi. Disebutkan dalam Al-Quran, Ya'rifunahu hukama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang Yahudi, Yahudi itu menanti Rasulullah. Menanti kedatangan Nabi Muhammad. Sehingga waktu di dalam kitab Taurat mereka itu sudah disebutkan ciri-ciri Nabi Muhammad yang sangat jelas. Tapi setelah Nabi Muhammad datang karena ada kedengkian, kekotoran hatinya orang Yahudi tidak bisa menerima Nabi Muhammad. Begitu juga Abu Jahal itu sangat percaya mulai Nabi menyeru kepada Allah itu Abu Jahal juga percaya. Sampai pernah ditanya oleh sahabatnya namanya Uthbah "Hei Abu Jahal, waktu mau berang, berang mau berangkat ke perang Badar." Jadi berangkat ke perang Badar itu Abu Jahal itu penakut. Enggak mau berangkat. Suruh bayarin orang. Mau bayarin, pokoknya enggak mau berangkat pokoknya. Ketakutan dia. Sehingga sama temannya dijemput lagi. Akhirnya ditanya Abu Jahal, kenapa? Kamu takut sama Muhammad? Enggak, siapa takut? Orang Arab digituin, orang-orang oh, pejuang pemberani digit, apa seperti Abu Jahal dibilang kamu penakut, langsung siapa takut? Tapi kenapa kamu balik, kamu sembunyi? Tidak, keluarlah akhirnya. Setelah itu ditanya sama Utbah di perjalanan, eh Abu Jahal ngomong-ngomong, kamu ini percaya tidak Muhammad itu Nabi? Noleh kiri kanan di belakang. Eh, aman, tidak ada orang kan? Tidak ada. Tenang. Uh, sebetulnya kalau urusan Muhammad itu mulai dari Muhammad kecil sampai hari ini aku tidak pernah menemukan Muhammad berbohong kata Utbah aku tidak tanya itu semua orang di Mekah tahu cuman aku tanya tentang yang sangat pribadi ini kamu percaya ndak kalau Muhammad itu Nabi oh ya karena memang Muhammad tidak pernah berbohong waktu Muhammad ngaku Nabi ya Sebetulnya saya percaya, ya, sebetulnya saya percaya. Dan semua omongan Nabi Muhammad percaya. Sehingga Abu Jahal itu kenapa nggak mau pergi ke perang Badar itu ceritanya. Abu Jahal itu pernah dengar Nabi Muhammad waktu Nabi Muhammad diboykot sampai Nabi Muhammad tidak bisa makan itu Nabi Muhammad sahabat tidak bisa sampai makan kulit-kulit pepohonan daun-daun yang keras sampai tenggorokannya pada sakit sahabat Nabi. Nabi Muhammad naik ke atas gunung memohon kepada Allah. Ternyata diberi wahyu menyebut beberapa nama yang bakal mati di perang Badar. Disebut Abu Jahal mati di perang Badar. Abu Jahal dengar sakit seminggu itu. Karena omongan Muhammad, Nabi Muhammad pasti benar. Makanya waktu mau berangkat ke perang Badar nggak mau dia. Di saat dibakar oleh sahabat ya kamu penakut ya? Siapa takut? Berangkat, matilah di perang Badar dia. Tapi percaya itu, lihat. Apakah cukup orang percaya? Apakah dengan percaya bisa selamat? Tidak, hati. Gak cukup orang percaya, tapi hati harus ditundukkan. Nah, Gimana kisahnya eh, Abu Jahal? Abu Jahal mendengar Nabi Muhammad ngomong begitu ya bengong begitu. Semakin hebat Muhammad ini, wah kacau. Kemudian setelah itu iblisnya berbisik kepada Abu Jahal. Hawa nafsunya sama iblisnya. Hei, eh, eh, hei, hei. Abu Jahal, kamu sadar gak? Muhammad itu ngomong aneh. Kamu boleh percaya. Tapi orang lain mungkin tidak percaya. Benar juga. Ah Muhammad, hari ini aku dapat senjata untuk menghancurkanmu. Bualanmu akan aku sebar ke sepenjuru Mekah dan semua orang setelah itu akan mendustakan. Siapa yang bakal percaya kalau kamu melakukan perjalanan dari Mekah ke Palestina? Dia percaya sebetulnya, cuma akan menfitnah agar orang lain tidak percaya. Keluar dia dari Rasulullah. Setelah keluar dari Nabi Muhammad SAW. alaihi wasallam, mikir dia karena dia bukan orang kecil, bukan orang pas, bukan orang remeh. Jadi idenya cerdas. Kira-kira siapa yang bisa membantuku untuk menyebarkan informasi ini? Cari media. Orang kafir juga begitu. Kalau pengen menghancurkan Islam tidak pakai medianya orang kafir, masuk medianya orang Islam atau dikemas Islam kan gitu. Kalau pakai media kafir rusak Islam kan ketahuan kan gitu. Abu Jahal juga cerdas. Kalau yang ngomong Abu Jahal sendiri, Muhammad begini ya, tidak gampang orang percaya. Tapi dia cerdas cari siapa kira-kira yang kalau dia ngomong habislah semuanya. Cari pondok yang paling besar. Yang paling berpengaruh ibaratnya begitu. Cari ustadz yang paling berpengaruh akan dipengaruhi oleh Abu Jahal kalau bisa kerja sama dengan Abu Jahal bereslah Nabi Muhammad, hancur Nabi Muhammad. Maksudnya gitu. Dia mikir, mikir, mikir, mikir. Ah, ini ketemu orangnya. Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar dikatakan, aku akan datang kepada Abu Bakar. Kalau sudah yang ngomong Abu Bakar, bereslah semuanya. Karena Abu Bakar adalah orang yang paling dekat dengan Nabi Muhammad dan yang paling dipercaya Nabi Muhammad dan paling berpengaruh di kalangan pengikut Nabi Muhammad. Datanglah kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, ada apa Abu Jahal? Wah, itulah ulamanya Rasulullah. Kedatangan orang seperti Abu Jahal senangnya. Karena apa? Barangkali ini mau taubat. khusnudan, ini mau masuk eh Islam ini. Lalu berkatalah Abu Jahal, "Hei Muhammad, hei Abu Bakar, ada berita baru untukmu." Tambah senang Abu Bakar. Jangan-jangan berita masuk Islam nih. Apa-apa apa? Ada berita istimewa untukmu. Ya berita apa? Silahkan silahkan Abu Jahal. Tapi sebelum aku bercerita, aku mau tanya dulu. Silahkan. Mau tanya fikih gimana syahadat pokok gimana kan? Abu Bakar kan khusrutun nih mau bertanya tentang agama ini. Waduh, temanku tambah banyak nanti kata Abu Bakar nih dalam hatinya. Silahkan bertanya Abu Jahal. Akhirnya Abu Jahal bertanya, "Aku mau tanya kepada ya Abu Bakar." Silahkan, silahkan. "Kamu kan pedagang, pedagang besar karena Abu, Abu Bakar termasuk orang kaya. Oh, Sayyidina Utsman bin Affan seperti yang lainnya. Dalam Al-Qur'an disebutkan ilati Quraisyin ilatihim rihlatasyita'i was itu kebiasaan saudagar-saudagar kaya melakukan perjalanan dari Mekah ke Syam. Syam itu termasuk Palestina. Hei Abu Bakar, kamu kan biasa berdagang ke Palestina sana. Oh iya, kenapa? Aku mau tanya. Kalau orang melakukan perjalanan dari Mekah ke Palestina itu butuh waktu berapa hari? Ini ya, pinternya Abu Jahal. Kalau ngomong tidak langsung tetap poin itu pakai mukotima. Dipengaruhi dulu. Abu Bakar kan polos. Tidak suudon apa-apa. Oh, kalau saya melakukan perjalanan ke sana itu berangkat 20 hari sampai 25, pulang pergi itu 40 hari. Kata Abu Jahal, ah, itu baru benar. Sehat itu. Maksudmu? Iya, saya pun juga gitu. Kalau saya ke Palestina dengan kendaraan cepat 40 hari, 25 hari, 25 hari, 25 berangkat, 25 pulang. Atau 20 berangkat, 20 pulang. Ya memang begitu, makanya kenapa? Nah inilah Abu Bakar, aku mau cerita. Akhir-akhir memang banyak orang senting, orang gila. Kenapa? Ada orang bercerita bahwa dia bisa melakukan perjalanan dari Mekah ke Palestina cuma semalam. Itu gila enggak? Sayyidina Bakar belum nyambung nih. Ya enggak mungkin lah. <laughs> Ini ada orang yang ngomong. Enggak kira ada Abu Jahal. Mana ada orang ngomong begitu? Ada. Kata Abu Bakar tidak ada. Kata Abu Jahal ada. Kata Bekar tidak ada. Kata Abu Jahal ada. Maksa Abu Jahal. Saya tidak Bakar tidak kebayang. Tidak ada. Gimana perjalanan sampai sana cuma semalam. Kata Abu Jahal ada. Memangnya siapa sih? Inilah yang akan aku ceritakan kepadamu. Siapa dia? Dia itu adalah dia itu adalah orang gila Orang yang selama ini kau agungkan Muhammad bin Abdullah ngaku bisa melakukan perjalanan semalam dari Palestina PP. Lihat pelajaran selanjutnya. Pelajaran kedua buat kita. Pelajaran pertama bersihkan hati tadi. Pelajaran kedua buat kita ini jawaban Abu Bakar Siddiq. Jawabannya apa? Sayyidina Abu Bakar mengatakan bahasanya, "Oh, kalau yang ngomong itu aku sangat percaya." Maksudnya apa di sini Abu Bakar? Saya tidak Bakar. Itulah orang cerdas seperti Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Tidak bisa diadu domba. Padahal Sayyidina Abu Bakar belum percaya. Wong yang cerita Abu Jahal kok percaya dari mana? Yang cerita itu pendusta. Cuman permasalahannya Abu Bakar mau diadu dengan Rasulullah. Gak mau diadu domba. Kalau yang ngomong orang itu mah aku percaya. Ngomong apa saja percaya dipatahin. Terserah bohong atau gak bohong. Pokoknya kalau yang ngomong Nabi Muhammad itu aku percaya. Padahal Abu Bakar juga nggak percaya. Belum percaya. Karena apa? Yang cerita adalah Abu Jahal. Maknanya apa? Inilah yang perlu kita hadirkan di masyarakat. Jangan mudah kemakan fitnah. Kadang-kadang kita itu mendengar cerita dari orang lain. Bu, bu, tahu tidak temanmu yang kemarin itu? Yang mana? Itu teman karibmu. Astagfirullah. Nah, ini diadu domba kita. Kalau ada orang bercerita tentang kejelekan sahabat anda, bilang tutup mulutmu. Jangan kau adu domba antara aku dengan dia. Dia orang baik. Enggak, ada aku lihat dengan mataku sendiri. Matamu terakum, diam. Sekarang zaman aneh. Ada utang, eh yang benar. Terus terus sini ke rumah kalau cerita. Oh, diundang Saya tanya untuk masuk neraka bareng-bareng. Nauzubillah. Ini orang gampang, kupingnya bolong, nggak ada filternya ini. Coba saya Abu Bakar hatinya bersih kenapa? Di dalam hatinya ada cinta dengan Rasul Allah Sama kalau di dalam hati kita ada cinta, susah kemakan fitnah. Kadang kita gampang dimakan fitnah. Saudara dengan saudara, perpecahan gara-gara itu orangnya masuk pengadu domba. Ada muncul Abu Jahal dipercaya. Ada orang dan kok indahnya mungkin Anda boleh ragu dengan omongan. Mungkin Anda mau membenarkan orang yang memfitnah Anda itu. Misalnya, Abu Bakar itu ya hampir membenar hampir, hampir mengatakan dusta, kan begitu. Cuman karena cintanya kepada Rasulullah menjadi tidak mengatakan dusta. Tapi di dalam hati Abu Bakar belum percaya. Wong yang cerita adalah Abu Jahal. Tapi bagaimana cara mulianya Abu Bakar? Tabayyun. Aku akan tanya ke Rasulullah langsung. Tanya langsung. Setelah tanya ke Rasulullah pergi. Abu Bakar, Abu Jahal meluncur ke sana, dia meluncur ke Rasulullah. Sampai ke Rasulullah bertanya, "Ya Rasulullah, aku dengar dari Abu Jahal." Apakah benar engkau telah melakukan perjalanan dari Mekah ke Palestina dalam semalam? Nabi Muhammad menjawab, tidak hanya sampai Palestina. Abu Bakar, aku diangkat ke atas langit ketujuh. Ceritanya ke Abu Jahal itu cuma ke Palestina. Belum selesai sudah stop sama Abu Jahal kan? Padahal bukan sampai Palestina saja, aku diangkat ke atas langit. Hanya dalam waktu semalam. Sayyidina Abu Bakar berkata, kalau sekarang aku sangat percaya. Kalau tadi mah belum, yang cerita Abu Jahal ya Rasulullah. Sekarang aku percaya. Seketika Nabi Muhammad menggelari, engkau adalah as-siddiq, orang yang sangat mempercaya aku. Ini pelajaran besar untuk kita. Kadang kita gampang kemakan fitnah. Suami istri gampang kemakan fitnah. Neng, neng, suamimu di mana? Ada kok. hey, eh, ada kok ada. Saya ngelihat tadi di warung sana sama ini. Yang benar, kamu foto ndak? Wah, Naudzubillah ini perempuan ini. Mau senang diadu domba. Kalau ada orang memfitnah suami Anda bilang, enggak, enggak, enggak mungkin suami saya. Enggak, saya lihat sendiri. Ah, itu matamu yang buta. Enggak, saya foto. Itu kamera rusak. Jangan kirim saya. Jangan mau. Cuman kadang hati kita sendiri juga pengen dirusak sama orang. Yang benar penasaran. Penasaran sama app-nya orang lain. Kadang app-nya saudara, app-nya sahabat, app-nya suami, app-nya istri. Sehingga kadang-kadang kita bukan bertanya, bukan tabayun. Suami pulang langsung dilabrak. Abang kau sudah? Apaan? Kalau memang anda ragu barangkali omongan teman tadi benar, anda pun tidak boleh menunduh. Tapi dengan cara Abu Bakar apa? Bertanya, bang tadi abang kemana? Oh saya ke masjid. Alhamdulillah berarti dia bohong. Senangan ke masjid atau ke tempat yang tadi? Ke masjid dong. Kadang-kadang enggak abang ke sana. Lu maksa ini. Ini oh dia dijawab yang benar nggak mau, pengen yang jelek. Ini kan perempuan yang aneh ini. Ada perempuan begitu tuh. Enggak, abang ke sana. Adik ini kan tanya abang kemana? Saya ke masjid. Enggak, abang ke sana. Oh, maksa. Harus jawab yang nggak enak. Pilih jawaban yang enak apa yang nggak enak? Yang enak dijawab yang enak nggak mau. Karena begitu juga seorang suami. Bab suudon naudzubillah ini. Saya tidak akan lanjutkan panjang ceritanya. Suudon saja. Ada seorang laki-laki itu gara-gara mimpi ini kenyataan datang ke saya sampai istri itu langsung minta cerai dan sebagainya. Kenapa? Suami saya itu seudonnya berat dengan saya. Gara-gara mimpi saya itu duduk dengan laki-laki langsung ditelepon, diamuk-amuk saya. Gara-gara mimpi ini. Ecik, orang gila itu. Sakit. Anda jangan mudah mendengar informasi dari orang lain yang negatif tentang sahabat, orang dekat kita jangan mudah percaya. Dan ingat, Siapapun yang memberitakan tentang sahabat anda yang menjadikan sebab anda perpecahan, perpecahan dia adalah iblis. Anda jangan mau dengar. Biarpun niat yang baik, nggak ada niat baik seperti itu. Misal, naudzubillah. Misal saja, dan semoga tidak ada misal. Saya dengan sahabat saya misalnya. Kemudian saya melihat sahabat saya A ini punya sahabat B dan saya tahu B itu betul-betul jelek dengan dia, marah-marah dengan dia. Saya datang kepada si A, tidak perlu saya menceritakan tentang kebencian si B, tapi mungkin saya hanya bertanya. Mungkin saya bertanya, Pak A sering ketemu dengan B enggak? Kan mungkin itu memancing dulu. Oh enggak pernah, Masya Allah. Oh, Enggak ketemu. Akhirnya karena begitu saya pancing. Mungkin saya boleh berbohong yang halal. Saya lihat dia ini kangen lama tidak ketemu kamu kok. <laughs> Karena waktu saya ketemu dengan dia itu kok ngomong kok saya lama tidak ketemu si A, saya kangen kapan dia bisa ketemu. Padahal dia bencinya setengah mati kan gitu. Bohong begini itu sah boleh-boleh saja. Sehingga nanti kalau dia ketemu dengan B itu reaksinya bukan reaksi benci, reaksi indah. Coba kalau saya hatinya busuk, tahu tidak kamu teman ente itu. Astagfirullah, la ilaha illallah. Dikirnya untuk nyaci orang. Allahu Akbar, subhanallah. Ini busuk, ah, zikir pakai kebusukan. Nah, makanya damaikan orang. Saya melihat dia mencaci maki, dia mengolok dan sebagainya. Tapi tidak harus saya sampaikan polos. Saya lihat apa sebabnya. Kalau ternyata tahu, tidak tahu dia kok musuhan dengan saya. Enggak, siapa bilang musuhi kamu? Saya dengar dari orang banyak. Itu orang bohong. Yang benar kemarin saya tahu. Cerita bahasanya, aku dulu masa laluku dengan dia itu baik, cuma saya jarang ketemu. Kan kan kawan baik kan dia? Ya? Dulu kawan baik, sebutkan keindahannya, jangan sebutkan permusuhannya. Tiba-tiba lihat manusia hati nuraninya akan hidup. Kalau ketemu paling tidak tidak menampakkan kebencian. Tapi kalau saya ngomong jelek, astagfirullah dia nyaci maki kamu, ngolok-ngolok kamu. Terus terus terus. Kalau ketemu dia so, mm, tambah menjadi permusuhan. Saya jadi iblis. Nauzubillah. Kita perlu membangun hidup dengan seperti itu. Jangan biasa menceritakan kejelekan orang kepada orang lain. Anda mengadu domba. Nanti ada boleh kita menceritakan kejelekan kepada seseorang yang bakal bisa menyelesaikan permasalahan. Dan pasti dalam dugaan Anda. Seorang murid melakukan kesalahan. Anda bisa mengadu kepada seorang guru bukan karena kebencian. Karena yang bisa nasihati hanya gurunya. Masuk akal. Ini masuk akal. Tapi kalau hanya semua untuk ngadu domba. Ini ada kisah indah. Dikisahkan Sayyidina Imam Hasan Basri. Imam Hasan Basri itu lagi mengajar begini. Tiba-tiba ada satu murid yang setelah selesai pengajian berkata, Imam, oh alangkah indahnya pengajianmu. Penuh wibawa, indah, rohaniat, kesejukan. Kata Imam Hasan Basri, Alhamdulillah. Ini semua dari Allah. Kemudian orang tersebut bertanya, tapi sayangnya imam. Sayang apa? Apa yang kurang lah ini? Orang alim itu kalau mau dikritik kok seneng ya. Orang alim besar itu kalau mau dikritik muridnya itu senengnya setengah mati. Apa yang kurang? Apa yang kurang? Sayangnya dipikir mau ngkritik beliau, tak taunya jawabannya mengagetkan. Sayangnya imam, Anda yang seperti ini baiknya, Anda yang luar biasa. Kenapa kok sahabat Anda di kampung sebelah itu kok sangat benci kepada Anda, memusuhi Anda? Selalu mengolok-olok Anda. Hatinya orang baik itu tidak senang dengan pengaduan seperti itu. Imam Hasan Basri tidak senang dengan pengaduan semacam itu. Wajahnya berubah lalu berkata, sebentar. Dipanggil beberapa anak santrinya. Wahai santriku, aku dapat tamu khusus ini. Tamuku telah memberikan kabar kepadaku bahwa sahabatku yang ada di sana sangat membenci majelisku, sangat membenci aku, memusuhiku, suka mengolok-ngolok aku. Sekarang aku mau bertanya kepada tamuku ini, wahai tamuku, aku tidak senang dengan kebohongan. Kalau sampai kamu bohong, mungkin kamu akan dihajar oleh murid-muridku. Sebentar sang tamu berkata, tidak imam, demi Allah saya tidak bohong. Demi Allah tidak bohong. Benar kalau zaman sekarang bilang, ini saya rekam omongannya. Begitu mungkin ya. Kalau sampai kamu bohong, kamu akan dicambuk oleh murid saya. Benar imam, demi Allah saya tidak bohong, baik. Dan jika ternyata omonganmu benar, berarti kamu telah mengadu domba antara aku dengan sahabatku dan kamu pun harus dicambuk. Pilih mana? Bohong dicambuk, benar di dicambuk pilih mana? Bingung dia. Maksud imam gimana? Aku tidak senang dengan caramu. Silahkan tinggalkan tempat ini. Kau jadi pengfitnah di tempat ini. Oh. Makanya saya juga nggak senang kalau orang cerita yang aneh-aneh itu saya gak. Kecuali untuk solusi. Saya tidak pengen ditanamkan kebencian kepada siapapun. Kalau ada orang musuh kepada saya bilang, oh dia mencintai Buya, oh saya senang, tenang saya, saya tetap tak rangkul gitu. Gue sih, wah ini rusak saya namanya ya. Makanya anda jangan senang dengan siapapun yang bercerita tentang kejelekan kaum muslimin. Apalagi orang dekat dengan anda, dia adalah Abu Jahal pakai kopiah. Fitnah itu dari sini, hati kotor. Sehingga terjadi permusuhan sana sini. Banyak bersahabatan lalu pecah gara-gara ada berita masuk langsung didengar kupingnya bolong. Enggak pakai filter. Sekarang kan gampang informasi masuk mulai dari WA, bukti, foto. Foto bisa dibuat, diedit segala macam. Ah, Masya Allah, na'udzubillah. Baik, dari sini itu pendidikan waktu Isra Mi'raj. Bagaimana? Yang bisa menjadikan percaya dan Isra Mi'raj akan berfaedah bagi orang yang hatinya bersih. Ilmu tidak cukup. Abu Jahal ilmunya hebat tapi tidak bisa benar karena hatinya kotor. Tapi ternyata Abu Jahal karena hatinya bersih, cinta, kebaikan akan dikirim kepadanya. Digelar Rasul dengan As-Siddiq menjadi minal asra al-basyarina bil jannati. Sepuluh orang yang diberi kabar gembira akan masuk surga. Abu Bakar jadi ahli surga. Karena hatinya bersih. Ini pendidikan dalam Isra Mi'raj. Maka dari itu, ayo dalam lingkungan hidup kita ini, lingkungan masyarakat kita ini, jangan Anda mudah menukil kejelekan orang lain kepada siapapun. Itu adalah berbahaya. Sebab kalau itu benar, itu pertama menggunjing dan mengadu domba. Kalau itu salah, kalau itu tidak benar, namanya menfitnah. Wah ini kecil lagi ini. Dua-duanya nggak benar. Di saat benar salah, di saat salah adalah tidak tetap tidak benar. Di saat benar yang anda beritakan tetap salah. Kita tuh Masya Allah kadang-kadang ada media informasi di gampang orang diadu domba ini ada WA ini. Itu Ustaz. Bu, bu, gimana bu? Ada ini, ada SMA. Ada SMA jelek misalnya. SMA ada ngomong. Di, di forward, apa ya? Dipindah. Itu omongan siapa? Omongan ini, ngomongin kamu. Astaga. Masya Allah. Setelah, setelah itu apa? Dikasih bintang lagi, biar gak hilang pokoknya. Biar aku masuk neraka. Biar aku dendam. Dikasih bintang. Kalau ada orang ngomong jelek. Tahu ya, WA dikasih bintang biar nggak hilang-hilang, biar nancep di hati sampai masuk neraka jahanam. Ada apa hati kok kotor seperti itu? Kalau ada orang berbuat salah kepada kita, lupakan setelah itu. Jangan menyimpan amarah dengan jangan diingat kalau itu. Saya minta kepada Allah, ya Allah. Kadang masih teringat-ingat kadang-kadang. Aku ya Allah, kalau ada orang berbuat salah kepadaku, jadikan aku lupa langsung. Ya Saya tidak pengen ingat, lupa sudah sudah. Apapun dosanya kepada saya, Allah saya pengen langsung lupa. Disakiti duit saya diambil, saya langsung lupa. Saya dibohongi, saya langsung lupa. Saya dicaci, saya langsung lupa. Enak, ngapain mikirin? Tapi ada orang yang hatinya busuk, hatinya jelek. Lihat kalau ada orang berbuat salah, ditulis di agenda. Jam begini, pukul begini, dia melakukan begini. Hmm. Dipikir dia cantik, ganteng, gak hina, itu rendah. Dan itu adalah kelanjutan daripada pelajaran Isra Mi'raj. Pertama dari apa? Orang yang mau berisra merot, hati dulu yang dibenahi. Kalau sudah hati bersih, lihat. Linuriyahu min ayatina akan melihat semua semesta ini mendekatkan diri, mendekatkan kita kepada Allah. Artinya apa? Diberi kekayaan karena hatinya benar menjadi orang kaya ahli surga. Percaya itu. Diberi jabatan karena hatinya sudah benar lihat. Jabatannya ternyata menghantarkan ke surga. Tapi kalau hatinya sudah kotor, biarpun fakir nyuri lagi dia orang. Sudah begitu pendendam lagi, suka ngiri lagi, habislah dia. Tapi kalau sudah hatinya benar nanti, linuriyahu min ayatina, semua yang bertebaran di semesta ini akan menjadi ayat-ayat Allah yang bisa dibaca oleh dia sehingga apapun yang diberikan oleh Allah kepadanya menghantarkan kepada Allah. Tapi sebaliknya, kalau hati itu kotor biarpun baca Al-Qur'an, Al-Qur'an dijual. Agama dijual, lihat. Hanya untuk kepentingan dunianya, lihat. Biarpun katanya baca Al-Quran. Tapi yang baca matanya dan akalnya, hatinya ketutup tadi. Ini yang pertama. Yang kedua adalah pelajaran agar orang bisa faham Isra Mi'rat ternyata kuncinya adalah hati. Kemudian yang ketiga, di dalam Isra Mi'rat itu sendiri ada hadiah yang namanya sholat. Ternyata di dalam sholat itu ternyata di dalam sholat itu pendidikan membersihkan hati lagi. Dan memang urusan Isra Mi'rat bukan bagian akal. Makanya Isra Mi'rat jangan diakal-akalkan. Kamu tidak akan faham tentang Isra Mi'rat. Karena Isra Mi'raj ada perjalanan yang memperjalankan adalah Allah yang Maha Kuasa yang menciptakan akalmu. Akal kita nggak akan mampu, tapi akal tidak menentang. Baik. Di dalam sholat pendidikan membersihkan hati. Jadi jangan urus eh, jangan jangan terlalu tergiur dengan istilah kajian ini ya. Yang jelas Isra Mi'raj ini adalah tidak bertentangan dengan akal perjalanan cepat Nabi Muhammad bisa diterima oleh akal. Zaman itu mungkin orang betul-betul bingung, tapi semakin hari semakin bisa dijelaskan. Tiba-tiba ada pesawat cepat, kan begitu? Dulu belum ada. Berarti mungkin sekali dan sangat mungkin. Kemudian ditemukan dengan bagaimana bumi itu berputar, memutari matahari dengan kecepatan yang luar biasa. Sampai dikatakan 100 1800 ribu per kilometer. Barang gede berputar secepat itu pun bisa. Apalagi ternyata bukan cahaya kecepatan seperti apa. Cahaya dengan Nabi Muhammad sama-sama makhluk Allah. Bisa semuanya. Yang menciptakan Allah, yang mengisrok mi'rajkan adalah Allah, enggak usah pusing kalau orang beriman. Jadi isrok Mi'raj adalah bukan bagian akal, maka jangan sampai sok di ilmiah-ilmiahkan, maka ilmiahkan menjadi tidak ilmiah. Sebab isrok Mi'raj kuncinya adalah kamu percaya kepada Allah atau tidak? Percaya. Al-Qur'an kitab Allah atau tidak? Apa bukan? Iya. Al-Qur'an benar atau tidak? Benar. Selesai di sini. Di dalam Al-Qur'an disebutkan isrok Mi'raj. Enggak enggak akan. Kalau semua harus akal-akalan bingung, ngapain orang harus rukuk? begini sujud, tayamum, Mung yang batal di situ kenapa wajah dibasuh pusing nanti ngurus itu. Itu bukan urusanmu kalau kamu sudah percaya kepada Allah, punya Nabi Nabi Muhammad, menurunkan Al-Qur'an, ucapan Nabi pasti benar, ya sudah. Namanya bagian iman, bukan akal-akalan. Kemudian lihat, di dalam Isra Mi'raj itu ada hadiah namanya sholat. Ternyata di dalam sholat ini adalah sekaligus kami sempurnakan. Di dalam sholat itu pendidikan membersihkan hati. Agar kita baik kepada Allah dan baik kepada manusia. Saripati atau inti sari dari perjalanan Isra Mi'raj adalah kisah tasyahudnya Rasulullah dan tasyahud kita. Waktu kita di tahiyat akhir, at-tahiyatul mubarakatul salawatut thayyibatu lillah. Dikisahkan bahwasanya salamnya Nabi Muhammad kepada Allah. Karena salam kepada Allah itu bagaimana sih? Masa salam kepada Allah dengan Assalamualaikum ya Allah? Enggak. Karena Allah sendiri namanya salam. Dalam mengasmaul husna yang hafal Assalamul Muhaiminul Assalam nama Allah. Allah Allahumma anta assalamu minkas salam dari Allah segala keselamatan. Enggak mungkin dong salam kepada Allah. Assalamualaikum ya salam. Nabi diberi ilham, diberi wahyu untuk bersalam kepada Allah. Sehingga dalam sholat kita berat-tahiyat itu artinya salam kepada Allah. At-tahiyatul mubarakatus salawatu tayyibatu lillah. Itu salamnya hamba kepada Allah. Dan Nabi bersalam juga kepada Allah dan kita bersalam kepada Allah dalam sholat kita. Nabi bersalam kepada Allah dijawab oleh Allah dengan jawaban Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dan dilanjutkan dengan dialog Rasulullah dengan Allah yang kita tidak tahu hanya Allah dan Rasulnya yang tahu akan tapi yang harus kita pahami ternyata seperti Nabi memulai dialog dengan Allah dengan memulai salam kita pun juga dengan Allah dengan salam sehingga di dalam solat kita mengucapkan at-tahiyyatul mubarakatus salawatul tayyibatu salam kepada Allah dan kita harus sadar kalau kita lagi salam kepada Allah at-tahiyyatul mubarakatuh artinya apa at tahiyyatul salam. Tahiyatu salam. At-tahiyatu salam-salam yang penuh berkah. Itu hanya milik Allah. Nah, di dalam at-tahiyat itu ada pendidikan hebat buat kita. Ketahuilah, yang pertama adalah engkau harus baik kepada Allah. Hubunganmu dengan Allah harus engkau benahi. Maka kita memikirkan bagaimana sholat kita, puasa kita, urusan dengan Allah harus benar. Tapi ingat, Orang sebaik apapun urusannya dengan Allah, jika dia tidak baik dengan Nabi Muhammad tidak akan bisa dianggap baik. Maka di dalam tasyahud pun kita tidak cukup at-tahiyatul mubarakatuh salawatul thayyibatu lillah. Akan tapi kita harus melanjutkan tahiyat kita. Dan ini juga kalau kita fahami begitu agungnya Rasulullah. Banyak faedah di balik ini semua. Makna yang luar biasa di balik tasyahud. Bayangkan di saat kita lagi khusyuknya kepada Allah, kita bersalam kepada Allah, kita berkomunikasi, berdialog dengan Allah. At-tahiyatul barakatuh, salatu taibatu Di saat lagi khusyuk kepada Allah, ternyata Allah memerintahkan kepada kita. Agar sempurna urusanmu denganku, itu tengok tuh hambaku tuh. Hamba terkasihku Muhammad. Hamba yang aku cintai Muhammad. Ternyata di saat kita menghadap kepada Allah, kita suruh noleh kepada Rasulullah. Bahkan nolehnya kita pun bukan main-main. Kita disuruh mengucapkan salam. Dan salam kita pun bukan main-main. Tapi salam serius seolah-olah kita berhadapan langsung. Bunyi salam kita adalah Assalamu alaika. Bukan Assalamu alaihi. Assalamu alaika. Seolah kita melihat Rasulullah. Itulah solu kamar aitu muni usoli. Salatlah seperti engkau melihatku. Agungnya Rasulullah. Di saat kita kepada Allah oleh Allah diingatkan enggak sempurna kau urusanmu denganku kecuali kau baik dengan hambaku itu. Agungnya Nabi Muhammad. Di saat kita dengan Allah, Allah ingatkan kita agar ingat Rasulullah. Agar bersalam kepada Rasulullah. Dan salam kita pun bukan salam main-main, tapi salam serius. Salam berhadapan dengan Nabi. Assalamualaikum ayuhan nabiyu warahmatullahi wabarakatuh. Artinya, setelah anda mengurusi urusan anda dengan Allah, anda harus bisa mengurusi anda dengan Rasulullah. Urusan anda dengan Rasulullah. Bagaimana salawat anda? Sejauh mana Nabi Muhammad dengan anda? Hubungan anda dengan Rasulullah sejauh mana? Hatimu bagaimana dengan Rasulullah? Berapa kali anda membaca solat kepada Rasulullah? Dari solat yang anda baca, berapa kali anda ingat Rasulullah? Dan dari anda ingat Rasulullah, berapa kali anda menitikkan mata untuk Rasulullah? Ini pertanyaan besar buat kita. Yang katanya sudah at-tahiyatul mubarakatuh salatul ta'ibatulillah. lillah, harus benar assalamu alaikum, ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa Koreksi dirimu sendiri. Bagaimana urusan kita dengan Rasulullah? Alangkah seringnya kita menangis karena selain Rasulullah. Suami mau pergi, suami mau pergi seminggu saja nangis, mau berangkat umrah saja nangis. <laughs> Sama suami juga begitu. Bapak ibu anaknya mau mondok, mondok pun bakal balik, nangis. Berapa hari nangisnya? Tanyakan dirimu, pernahkah engkau menangis untuk Rasulullah? Berapa kali anda menangis kerinduan karena rindu kepada Sayyidina Muhammad SAW? Benahi urusanmu dengan Rasulullah kalau engkau ingin sampai kepada Allah. Setelah dirimu baik dengan Allah dan Rasulullah ternyata belum sempurna. Ada orang yang harus engkau perhatikan. Siapa? Mereka yang sangat dicintai oleh Rasulullah. Umat Rasulullah. Maka dalam sholat pun kita tidak boleh egois. Kita harus ingat umat Nabi Muhammad. Ketika kita mengucapkan Assalamu alayna. Salam sejahtera semoga kau berikan kepada mereka itu orang-orang soleh orang beriman dari hamba-hambamu ya Allah. Dikatakan solat itu tanha anil fahsya'i wal mungkar. solat itu menghalangi kita dari berbuat keji dan mungkar. Kalau solatnya benar pasti terhalang dari kekejian dan kemungkaran. Kalau seandainya assalamu alaina wa ala ibadillah solehinnya kita ini benar, hidup kita juga benar. Cuman kadang kita assalamu alainanya nggak sadar. Coba Anda sadar waktu assalamu alaina benar hidup kita. Karena Assalamualaikum maknanya Allah Assalamualaikum ya Allah berikan keselamatan kebaikan kepada kami semua. Semarah apapun kita dengan seseorang bibi ponakan nggak pernah dalam sholat kita masukkan Assalamualaikum ya Allah berikan keselamatan kepada kami kecuali itu ponakanku yang kurang ajar nggak ada. Semua itu masuk didoakan dengan doa baik. Masuk assalamu Ponakanku yang kurang ajar masuk doa Assalamualaikum ya Allah. Nah ini maksudnya apa? Pembekalan hati agar kita urusan dengan manusia baik ternyata di dalam sholat. Anda cermati. Bahkan sholat itu lihat. Sholat kan urusan dengan Allah. Waktu kita mau keluar dari sholat Anda cermati lagi. Waktu kita keluar dari sholat. Kan zikir banyak dalam hadis sebutkan Abdullah zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Paling bagus yang zikir la ilaha illallah. Abdul makutu anna wa nabiyun yang diucapkan Nabi paling bagus adalah la ilaha illallah. Yang lain subhanallah, bakiat solehah macam-macam. Akan tapi ternyata di saat kita keluar dari sholat bukan kita mengucapkan la ilaha illallah, bukan subhanallah alhamdulillah. Akan tapi ternyata di saat kita keluar dari sholat kita mengucapkan apa? assalamu Sama enggak sholat saya dengan sholat anda? Ini beda. Ini madhabnya sama enggak kira-kira ini? Kalau saya keluar dari sholat assalamualaikum, ibu pakai apa? Sama ya? Alhamdulillah. <laughs> Assalamualaikum. Saya butuh kepada makna yang harus anda pahami. Assalamualaikum hitopnya adalah kum engkau semuanya. Artinya apa? Assalamualaikum kepada umat ini. Dan kita mulai ke kanan disunnahkan saat kita mengucapkan Assalamualaikum. Kita niat untuk bersalam kepada semua manusia yang di belahan bumi sana. Semuanya. Assalamualaikum. Habis semuanya. Ya Allah berikan keselamatan kebaikan kepada mereka. Di dalam salat kita pun demikian. Keluar dari salat pun kita dipesani dengan Assalamualaikum. Maknanya apa? Saat ini kau denganku hambaku. Hai hambaku. Saat ini kau denganku Allah. Tapi habis ini kau siapa? Kau dengan ibumu, kau dengan suamimu, kau dengan istrimu, kau dengan anakmu, kau dengan pembantumu yang di umat Nabi Muhammad. Jangan dolim kau, kau dengan tetanggamu lihat. Keluarlah dari sholat ini dengan assalam. Pendidikan dahsyat dan indah. Kembali lagi ke dalam sholat, masalah assalamu Alaikum, wa ala ibadillah sholihin. Ternyata itu juga ilmu membersihkan hati kalau orang faham dan sadar. Assalamu alaina. Dan begitu pentingnya bersih hati agar kita tidak punya dendam dan benci kepada sesama. Baik, sekarang kita akan lihat begitu menyedihkannya penyakit itu ya. Penyakit gatal tidak enak. Ada yang suka penyakit gatal? Biarpun urusan gatal-gatal di tempat yang paling luar yaitu namanya kulit. Ada yang mau gatalan? Baik, agak ke dalam bisul. Enggak mau. Ke dalam lagi sakit jantung. Ke dalam lagi lebih hebat lagi adalah sakit hati. Kelihatannya enggak kelihatan tapi ngenes tuh orang sakit hati itu. Lebih dari jantungan tuh lihat. Sakit hati lihat dendam dan dengki. Lihat tetangganya bangun rumah, bangunannya megah di sana. Ngelihat tak nyos, nyos, nyos. Aneh itu penyakit. Padahal barangnya yang dilihat di sana, tapi sakitnya di sini. <laughs> Oh, pendendam ya tetangganya beli mobil ah oh, pendengki hmm, dapat duit dari mana itu paling korupsi eh, eh, eh, oh, capek tuh Sakitnya banyak. Lihat motornya sakit, nggak anaknya lulus ujian sakit, lihat ayamnya lewat depan rumahnya itu ayam sebanyak. Naudzubillah tuh. Ah. Masih mau dibiara itu penyakit? Mau? Nggak capek. Tapi sebaliknya kalau sudah orang hatinya penuh cinta, ya, lihat lihat tetangganya beli mobil ikut seneng padahal nggak usah keluar duit. Alhamdulillah. Ibu nggak usah bingung membayangkan kayaknya susah. Cara membayangkan gampang begini saja. Anda itu sendiri, selain Anda adalah orang lain. Kan gitu? Kecuali ada cinta menjadi diri Anda. Menjadi bagian Anda karena cinta. Biarpun anak kalau musuhan gak ada cinta ya musuhan. Kan gitu ya? Sekarang Anda yang mencintai putra Anda. Anda mencintai putra Anda. Anggap saja semoga dimudahkan urusan rezekinya semuanya. Nah, ini anggap saja orang yang duitnya pas-pasan. Anaknya masuk kelas SD umur 7 tahun, 8 tahun. Temannya pada beli sepeda. Lalu dia minta sepeda, ibunya gak punya duit, bingung nabung, antingnya dijual, gitu ya. beli dapat duit 300 ribu, 400 ribu beli sepeda. Setelah dibeli ke, beli sepeda diberikan kepada anak-anaknya naik sepeda seneng. Ikut seneng gak ibunya? Seneng padahal duitnya hilang kan? Kenapa kok seneng mau oh, duitnya hilang, antingnya hilang? Karena ada cinta. Hilang duit pun jadi hiburan kalau orang ada cinta. Hilang duit ada hiburan kalau orang ada cinta. Begitu juga kalau kita hidup saling mencintai, membantu tidak akan berat. Tapi kalau sudah orang hatinya penuh dengan dengki dan dendam, lihat sak mukanya kayak jin. Oh, oh, oh, serem banget tuh melihat orang sana sini. Capek, hatinya sakit. Biarpun katanya bisa senyum naik mobil. Oh, tapi sakit, sakit di dalam hati. Baik, kalau begitu penyakit harus dikeluarkan. ngeluarkannya yang penyakit berat ya jantung ada operasi kan gitu ya. Harus operasi dong. Coba eh, operasinya itu. Kayaknya operasi ringan, tapi berat. Buktikan coba. Operasi berat. Caranya adalah assalamualaikum, assalamualaikum. Nah ini caranya assalamualaikum itu operasi. Coba kelihatan enak didengar tadi. Kayaknya bakal berat nanti. Coba. Ibu kalau punya marah sama seseorang, dia ngambil duit atau pinjam duit nggak balik-balik, menfitnah. Wah, kurang Ancam saja. Nanti malam awas. Setelah nanti malam sholat tahajud. Ya Allah, semoga rizkinya tambah banyak Istrinya semakin soleha. Anaknya soleh-soleha ya Allah. Ahli surga ya Allah. Bisa ndak? Oh, operasi berat nih jadinya. Kurang ajar banget dia sama saya. Gimana saya doain. Ah, padahal anda salamualaikum setiap hari. cuma gak sadar itu. Dan maka mendoakan untuk operasi beratnya. Jadi anda harus bisa mendoakan. Dan harus anda lakukan. Kalau tidak operasi berat mati hatimu. Operasi berat mendoakan dimulailah. Jadi semarah apapun engkau dengan seseorang, sebenci apapun, urusanmu ya bukan urusan Allah. Kalau orang mencaci Al-Quran, menghina orang Nabi Muhammad harus marah kita. Maksudnya anda dicaci, anda diolok, duit anda diambil, anda difitnah, anda digonjing. Lapang saja. Awas itu orang kurang ajar bernanti malam ya. Tak doain setelah satu juz Al-Quran nanti. Semoga rizkinya banyak anaknya banyak jadi ulama semuanya sampai marahnya seratus anaknya nggak apa-apa pokoknya jangan doain jelek semoga anaknya seratus jadi ulama semuanya <laughs> pokoknya jangan doain jelek deh good goodbye dengan doa jelek hati apa hilangkan dendam sebab ada pendendam tuh naudzubillah ada orang kalau sudah punya sifat dendam wow ditulis di agendanya ya, jam begini pukul begini dia telah ngomong nyelekit sama tadi yang punya WA dikasih bintang, biar dendamnya mencokol kuat di dalam hati sampai masuk neraka. Itu hanya orang-orang bodoh kan? Insya Allah ini cerdas semua. Hapus bintangnya. Kenapa dibiara kesalahan orang di dalam hati kita? Kita ingin hati nyaman, hati tenang kok. Berat operasinya, sesek saya harus operasi begitu ini. Doain orang kurang ajar sama saya ini bagaimana ini? Aduh, uh, nggak bisa nih. Tapi harus bisa nggak bisa harus bisa paksain coba ini ini operasi berat anda punya toko kecil tetangganya toko an, tetangga yang gede toko anda itu kecil yang belanja ada mie dua bungkus beras tiga kilo tetangganya apa tokonya gede yang belanja pakai mobil-mobil waduh jutaan puluhan juta sehari Kira-kira anda bisa tidak doain begini Ya Allah tetanggaku yang kaya, semoga menjadi orang kaya ahli surga Rizkinya tambah banyak Berat memang operasi berat ya berat sih. Gimana ini? Saya eh, dari kemarin saya ngiri dengan dia, gimana saya doain? Kadang-kadang daripada doain orang mending doain doain sendiri sendiri. Wah, ini tambah kacau lagi. Baik operasi berat. Anda mau mendendam, saya kasih gambaran dulu biar berani operasinya. Saya kasih gambaran. Anda mau dendam, dendam itu capek. Di dunia dan di akhirat coba. Nanti di akhirat itu ada yang diseru oleh Allah. Allah menyuruh dalam hadis Qudsi, hadis sahih. Ainal mutahabu Nabi Jalali dipanggil oleh Allah. Mana orang yang hidup di dunia saling mencintai karena aku. Al-yawma udhilluhum yawma la dhilla illa dhilli. Hari ini akan aku beri perlindungan di saat tidak ada lagi perlindungan kecuali perlindunganku. Yang dikatakan matahari hanya sejengkal di atas kepala manusia. Dia mendapatkan payung dari Allah. Tidak akan merasakan panas seperti yang dirasakan oleh mereka. Berkumpullah orang yang saling mencintai karena Allah itu. Yang di dalam hatinya tidak ada dendam tadi. Saling mencintai karena Allah berkumpul, kemudian diserahkan kepada Nabi dan Nabi menggiringnya melewati telaga Kautsar, minum dari air telaga Kautsar dengan tangan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Anda rindu dengar ini. Ditium, diminumkan oleh Rasulullah dan siapapun yang meminum air telaga Kautsar tidak akan haus selama-lamanya. Kemudian padang mahsyar yang katanya puluhan ribu tahun bagi orang munafik dan orang kafir dan orang ahli maksiat Ternyata bagi orang yang hidup saling mencintai tadi dilewati badang masar seperti disebutkan oleh Rasulullah, "Ma bainadz zuhri wal asri" seperti antara duhur dengan asar meluncur seperti kilat menuju surga Allah. Dilewati suratul mustaqim dilewati seperti kilat. Orang yang hidup saling mencintai karena Allah. Sekarang tanyakan, mana yang mau nuntut tadi? Tuntut tuh ketinggalan rombongan Rasulullah. Ayo tuntut kalau mau tuntut sana. Maka daripada saya repot nanti hari ini sudah saya maafkan. Ya Allah, pokoknya yang berbuat salah saya, salah saya tak maafin, saya tidak mau nuntut di akhirat, repot nanti di akhirat. Hari ini saya maafkan, apapun yang dilakukan. Ngapain mau nuntut capek, tuntut mana yang kurang ajar sama saya? Hei, eh, rombongannya sudah masuk surga. Tuh, syukurin tuh. Mau pendendam di dunia, hah? Mau dendam. Ini kasih kawasan tentang begitu merepotkannya dendam kepada sesama manusia. Ketahuilah hidup di dunia singkat. Paling banter 100 tahun, eh paling paling lama. 100 pun jarang sekarang. Terlalu banyak makanan aneh yang dimakan sehingga umurnya pun jadi pendek. <coughs> orang umur 7 tahun, 100 tahun sudah wuh. Orang dulu kan seratus dua puluh tiga puluh biasa. Sekarang pun umur tiga puluh kayak enam puluh tahun. Umur enam puluh kayak seratus tahun hari ini. Baik. Coba inilah kalau kita bebaskan di dunia, secapeknya di dunia ketahuilah sesaat dibanding akhirat nanti. Baik sudah tahu pedihnya penyakit itu, kalau mau nuntut, sudah dah, saya tidak mau nuntut. Sudah. Kalau saya pribadi saya tidak mau, rap repot-repot di akhirat nanti. Mending jadikan pahala saja daripada jadi beban. Ya Allah, jadikan pahala buat saya aja deh. Orang yang berbuat jahat sama, jahat sama saya, jadikan pahala buat saya. Wong sujud saya juga kurang, bangun malam tahajud juga nggak banyak. Ya Allah, jadikan saya nak pangkat terus gitu saja sudah. Baik, setelah itu apa? Sudah tahu ya bahwasanya penyakit itu membahayakan, repot, Tadi doain tuh anggap saja operasi juga berat. Ngoperasi, Uh, tidak bisa saya, tidak bisa, belum bisa. Saya ngelihat mukanya saja nek, nek, uh, apalagi doain. Ini Buya tuh bawa obat aneh-aneh, enggak, enggak. Baik, agar bisa dioperasi, Ibu pernah anda pernah sesar? Agar tidak sakit diapain? Kasih bius. Ibu mau dikasih bius tidak? Kasih obat bius. Ada saya kasih obat bius ini. Ada dua obat bius. Yang satu dari Rasulullah, yang satu dari saya. Main-main. Tapi main-mainnya tapi ya beneran juga nanti ya. Yang dari Rasulullah ini obat biusnya. Ambil ini obat bius. Agar kita mendoakan orang lain mengoperasi hati kita tadi mudah. Dan tidak terasa sakit. Dengar Nabi bersabda, "Ma min 'abdin muslimin yad'u li akhil muslimi 'ala dhahril ghaibi illa wa qala al malaka wa laka bimithlin." Tidak ada seorang muslim mendoakan orang lain di saat orang itu tidak ada di hadapannya. Khususnya mereka yang membuat permusuhan itu. Yang menyakiti itu. Kecuali malaikat mendoakan kamu dapat duluan. Dikatakan oleh para ulama, ada doa yang sangat mudah dikabul adalah doa di saat doa untuk orang lain. Di saat orang itu tidak ada di hadapan kita. Itu sangat mudah dikabul untuk kita. Artinya kalau kita mendoakan orang yang menyakiti kita, dolim kepada kita ini, doa apapun, malaikat serempak mendoakan, kamu dapat duluan. Sehingga dikatakan, ada doa yang sangat mudah dikabul tapi sangat dilupakan oleh hamba Allah, adalah doa dengan cara mendoakan orang lain. Kalau kita mendoakan orang lain yang dapat kita sendiri, nggak usah nunggu umroh kapan berangkat umroh. Kapan berangkat umroh? Duitnya belum ada. Kalau nanti mau doa di multazam biar dikabul. Kelamaan hari ini bisa doa dikabul. Gimana? Cari orang yang paling kurang ajar sama kamu. Hmm, tu ainnya. Dengan begitu malaikat menjawab ala kemithilin. Percaya tidak yang ngomong Rasulullah? Percaya atau tidak? Sudah ringan ya? Masih belum. Yang enggak bisa mempan dengan obat bius hanya orang mati saja. Hati yang mati enggak bisa diobat bius karena sudah mah mati. Hati Anda hidup harus mempan obat bius itu. Doain nanti. Jadi kalau anda marah, mungkin suami anda punya suami yang agak bikin pegel, cari orang kurang ajar. Ya Allah semoga suaminya soleh, baik, lembut. Malaikat menjawab suamimu lembut nanti insya Allah. Dan harus anda yakin. Dan ini mujarab. Dan saya amalkan. Jadi mujarab. Kalau orang menyakiti langsung saja. ah ini kesempatan nih. <laughs> Malam ini tak ancam awas ya. Kurang ajar bener sama saya ya Allah. Semoga rezekinya banyak, panjang umur, pesantrennya besar, muridnya banyak, ulama-ulama. Ah, karena enak begitu ngapain susah-susah. Ini obat bius dari Rasulullah harus anda ambil. Saya tambah. Ada orang yang sudah enak sekali. Cuman guyonan itu hanya untuk menenangkan saja. Obat biusnya sudah beres, sekarang ada obat anti nyeri saja. Nah, saya anti nyerinya begini saja. Kalau sudah anda marah sama seorang benar pegel-pegel sudah, jangan doa yang jelek deh. Tidak ada guna doain yang baik pokoknya masuk surga gitu yo. Masuk surga. Tapi saya tidak melihat wajahnya. Kalau gini saja, Anda boleh tidak melihat wajahnya, tapi telepon saja atau SMS. Mbak Neng, mohon maaf. Anda dosen wajah. Kalau butuh telepon aja nanti atau WA, e, WA nanti saya kirim duitnya gitu aja. Pokoknya saya nggak lihat. Anda udah boleh lihat mukanya tapi hadiah boleh dikirim. Saya lihat mukanya sih nggak kuat. Boleh Anda tidak melihat wajahnya karena mungkin di saat Anda melihat wajahnya akan semakin terbakar hati Anda menjadi tambah kotor. Anda boleh tidak melihat tapi jangan tidak mendoakan. Doakan yang baik. Pokoknya gini saja intinya ya Allah masuk ke surga ya Allah. Masuk surga. Ya Allah surga jangan sampai siksa, jangan sampai masuk neraka. Dia kepada aku jangan kau hukum, jangan sampai masuk neraka ya Allah. Masukkan surga. Masih beragi gini saja ya Allah. Saya melihat mukanya sudah tidak kuat tapi tolong ya Allah nanti kalau masuk surga tolong surganya beda. Dia di sana saya. Yang beda gitu ya Allah. Nah ini. Ini anti nyeri ya. Surga itu luas banyak, jangan pusing. Jangan surga dianggap sempit, kamar sana, kamar sini, kok luas. Biar dia masuk surga sana, nggak ketemu anda, nggak apa-apa. Yang penting dia masuk, hilang nanti nyerinya ya. Nyerinya sudah hilang. Masih nggak bisa, belum Isra mi'rat hari ini. Baik, kita pulang, insya Allah selesai. Cari buku kecil, catat. Cari orang kurang ajar, ganggu, menfitnah. Tapi judulnya yang bagus. Hamba-hamba yang soleh, solehah yang harus aku doakan. Gitu, kalau keburu mati, nggak ketahuan kalau kita pendendam. Nah, itu di sini baik. Setiap habis sholat doakan. Kami menghimbau kepada siapapun, biasakan mendoakan saudara. <coughs> Kalau anda buat grup WA, jangan hanya melihat beritanya saja. Sebut namanya semuanya. Sesaat. Kewajiban bagi anda, ya Allah, si A. Berikan kebaikan. Mungkin dia punya masalah yang anda dengar. Sifulan, sifulan, sifulan, sifulan. Dua bersahabat yang tidak pernah mendoakan di saat berpisah, dua-duanya pembohong. Cari yang pembohong itu. Mungkin anda. Karena hakikat pertemuan itu adalah justru di saat berpisah. Itu pertemuan yang sesungguhnya, pertemuan hati. Di saat berpisah masih ingat dengan doa itu istimewa. Kalau orang mendoakan di depan muka, itu mah bisa basa-basi karena habis dikasih sarung minta baju koko itu sebetulnya. Pak Haji, terima kasih Pak Haji, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Eh, minta ditambah itu. Doa yang paling hebat adalah doa di saat orang itu tidak ada di hadapan kita. Lakukan ini semua. Ini pendidikan dari Nabi, sekaligus pembersih hati. Baik, insya Allah cukup dari ini. Isra Mi'raj. Rencana jam setengah sepuluh sudah selesai. Baik ada sepuluh menit untuk tanya jawab. Sampai jam sepuluh. Ya. Mundur dikit. Silakan. Satu. Satu-satu. Ibu-ibu satu. Bapak-bapak satu. Mana? Wah baik sudah. Baik sudah diangkat nanti kasih habis ini. Jadi tiga. Ibu tadi mana? Mana yang nak tangan? Baik satu. Mbaknya ya silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya Yahya yang kami hormati, eh, kami ingin mempertanyakan dua hal. Eh, yang pertama, ini terjadi di internal kita juga. Sebenarnya kita punya grup di WA. Kita pernah menjela, eh, mendengar penjelasan dari Buya Yahya di YouTube ataupun di media-media yang lain mengenai identitas ahlus sunnah wal jamaah. Mungkin kiranya Bu Yaya bisa mempertegas lagi secara langsung mengenai identitas ahlus sunnah wal jamaah. Terus yang kedua satu aja mungkin ya. Oh, okay. bagi yang lainnya. Ya. Makasih Bu ya. selamat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari ibu-ibu. Ya, ibu itu yang Pak item tadi sudah angkat lebih dulu, berhak lebih untuk didahulukan. Habis itu maju aja, maju. Mohon maaf insyaallah pertemuan yang akan datang waktunya akan ditepatkan Jam 8 kalau dia sudah mulai. Insyaallah. Iya. Assalamualaikum ya. Assalamualaikum warahmatullahi Semoga selalu sehat. Amin, alhamdulillah. Ini Bu ya. Saya pernah dengar Buya untuk masalah jual beli dua harga. Kata <clears throat> menurut pendapat Buya kalau cuma menawarkan kan Belum jadi deal transaksi. Cuman ketika saya ada langsung disekat, nggak boleh. Apa? Haram katanya. Cuman patokan saya tetap sama Buya. Pengen diterangin lebih jelas Buya. Baik. Silakan. Ayo silakan. Langsung. Langsung. Gak dengar suaranya? Uh, awas, cukup ya panjang. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu ya, Eh, maaf sebelumnya saya ingin bertanya. Saya dan suami saya. Eh, suami? Iya maaf ya bu ya. Tapi ini mohon maaf, sebentar Kalau aib pribadi, aib keluarga bukan. jangan disebut. Baik, bukan takut aib. saya kasih batasan, saya kasih batasan. Takut terlanjur diucap nggak bisa ditarik lagi. Silakan, Bu, silakan. Bukan aib. Ini suami saya kan dia Muhammadiyah dan saya Ahli Sunnah wal Jamaah. Hanya minta pendapatnya saya apa saja. Kalau masalah sholat kan agak berbeda. Jadi saya harus bagaimana mencikapinya. Baik, bismillah. Iya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang pertama adalah masalah identitas. Identitas akidah yang benar, kelompok yang benar adalah lima. Jangan diambil menantu kecuali dia lima, oh. memenuhi lima syarat. Yang sudah tunangan batalin. Yang sudah menikah di bawah harus mempercaya yang lima, termasuk yang bertanya. Karena lima ini penting. Yang pertama suami anda, mantu anda, tunangan anda harus dia seorang muslim. Tapi ingat Islam sendiri banyak dirusak oleh orang di luar Islam. Ada Islam ngacu, Islam buatan mereka, bukan Islam palsu, Islam ngacu. Islam yang benar adalah Islam ahli sunnati wal jamaati. Ya? Ternyata ahli sunnah pun ada yang dipalsukan. Hati-hati. nggak semua orang ngaku ahli sunnah. Anda percaya. Banyak pembohong. Dia bukan ahli sunnah wal jamaah. Tapi ahli sunnati wal jamaati yang sesungguhnya adalah ahli sunnati wal Jamaah yang tersebar ke penjuru dunia adalah yang di Indonesia mayoritas bukan akhir-akhir ini ahli sunnati wal jamaatil asy'ariyati atau maturidiyah. Kalau Anda tidak mengerti asy'ari maturidiyah ada ciri khasnya. Biarpun itu bukan ciri pokoknya, tapi ciri khasnya adalah biasa menghafal dengan Allah wujud, kidam, bako. Paham enggak? مخالفات للحوادث قيامه بنفسه وحدانيات قدرة إرادة علم حياة سمع بصر كلام قادرا مريدا عالما حيا سميعا بصيرا متكلما Ini adalah sifat 20. Kalau Anda tidak hafal, Anda harus mulai menghafal ini lagi. Ini adalah ident ini ciri khas. Ini adalah yang diajarkan di pesantren-pesantren dengan istilah sifat 20 kemudian sifat kebalikannya sifat sifatnya. Dan sifat Allah tidak hanya itu. Hanya sifat 20 itu diajarkan karena di situ ada dialog dengan orang di luar Islam sana dan orang akidahnya sesat. Sifat Allah banyak, Rahman Rahim sifat Allah. Cuman para ulama dengan sifat itu menjadi ciri khas. Maka yang mengingkari sifat 20 itu pasti bukan mantu Anda. Batal sudah kan. Batal tunangannya. Nah, mantu gak hafal sifat 20 bagaimana? Apalagi mengatakan siapa 20 sesat. Wah, bahaya ini menantu begitu. Harus hafal sifat dulu. Gak bisa hafalan dulu sebelum makan nikah. Bukan sekedar hafal, percaya. Sifat 20 apa? Asy'ariyah. Setelah itu sufia. Sebab ada orang ngaku Asy'ari tapi benci dengan tasawuf. Awas hati-hati. Tasawuf. Pembersih hati yang kelima identitasnya adalah dia harus ikut madhab. Madhabnya apa? Wah, nggak perlu bermadhab. Batal jadi menantu. Lalu ikut siapa kalau nggak bermadhab? Ikut siapa kalau tidak bermadhab? Islam, ahli sunnati wal jamati, harus asyariyati, sufiyati, bermadhab. Sebab ada orang akhir zaman mengajari kurang ajar sama ulama, dengan alasan kita langsung kepada Al-Quran dan hadis Nabi. Kayaknya kalau bapak-bapak biarpun yang sekarang paling pinter. Kalau dikasih Quran sama hadis suruh sholat gila. Kalau tidak perkataan ulama, Buka gimana cara rujuk, cara, cara sujud, cara rukuk sampai mati. nggak sholat-sholat. Paling enak ngikut ulama. Cara sholat begini, berdiri, begitu. Kan sudah jadi di kitab fikih. Ketahuilah bahwa identitas lima ini. Baik, kemudian pertanyaan yang kedua adalah masalah apa tadi? Oh, dua harga. Itu bukan pendapat saya, pendapat ulama. Saya tidak punya pendapat. Akad jual beli itu yang dinamakan diharamkan atau tidak sah dan menjadi sebab perselisihan sebabnya adalah jual jual beli dengan dua harga. Kenapa kok tidak diperkenankan? Sebab jual beli dengan harga harga dua harga dengan dua harga ini menjadi sebab perselisihan. Contoh, Pak, ini saya jual bayar sebulan satu juta. Tapi kalau bayarnya dua bulan dua juta. Ya kan? Dua harga kan? Tak taunya Anda mengatakan, Ya Bu ya, oke." Okay. Itu yang gak sah. Setelah saya pulang, Anda pulang nagih yang mana? Ah, saya pasti nagih yang gede karena dua juta. Karena saya jualan. Anda yang bayar biasanya pilih yang mana? Sejuta dong. ke gara-garanya apa tidak diperkenankan menjadi sebab perselisihan. Karena apa? Saya jual dengan dua harga. Cuman kalau saya nawarkan, Pak, ini kalau bayar sebulan atau bayar kontan satu juta. Kalau kredit setahun dua juta. Pilih mana? Saya pilih yang dua juta. Oke, berarti kita akad yang dua juta. Apakah terjadi perselisihan setelah itu? Tidak ada. Berarti itu orang salah paham dimaafkan. Salah paham. Mungkin waktu ada keterangan ustaz dia lagi ngeliwat di belakang. Maafkan ya, ya kan. Ya. Dan tidak usah dicaci maki dan diolah. Ini hakikatnya begitu. Bahkan jangan kedua. Anda bisa menawarkan dengan 100 model harga. Jadi kredit setahun 1 juta. Kredit setelah 100 tahun 100 juta. Jadi 2 tahun 2 juta. 3 tahun 10 tahun 10 juta ini. Jadi kalau kreditnya 100 tahun ya 100 jutaan. Wah tawarannya ada 100 harga. Saya kredit 100 tahun saja deh. Boleh menawarkan dengan 100 harga. Boleh dengan 20 harga. Boleh dengan 10 harga. Tapi ingat waktu transaksi harus diambil satu. Bukan, penawaran bukan transaksi. Orang harus bedakan. Musawamah, penawaran, bukan akad. Sangat beda, sangat jauh. Berarti itu masalah kesalahpahaman saja. Ya dimaafkan orang salah pahamnya. Baik. Bukan pendapat saya. Maaf ya, saya tidak punya pendapatnya. Adapun seukti yang sangat kami muliakan, ketahuilah saya titip salam kepada suami kalau ketemu saya nanti masalah biarkan mungkin dia hanya ikut organisasi saja tapi ingat urusan ibadah keyakinan keimanan harus sama dengan anda karena untuk mendidik Anda. Kalau tidak, Anda bisa dekatkan kepada program, musuh bergabung, yang akan mengerti mana yang hak. Tanpa harus dengan permusuhan, dengan keindahan. Ajak suami Anda untuk bergabung, kita ada tim, bergabung, nanti akan kenal. Nah, karena apa? Mungkin dia adalah juga orang awam, karena lingkungannya seperti itu, bukan orang yang uh, enggak. Dia mungkin orang sangat lembut hati. Hanya lingkungannya saja. Akhirnya menjadi membid'ahkan maulid dan sebagainya. Dia ikut-ikutan membid'ahkan ini, mungkin ikut-ikutan. Karena dia adalah mungkin orang yang tidak berilmu. Makanya paling enak justru orang awam. Orang awam itu kalau dibenahi sangat gampang. Tapi orang setengah ngerti itu sok. Gitu. Repot. Ya kan? Baik itu saja insya Allah. Jadi didekatkan saja kepada kebaikan, kemuliaan. Insya Allah bakal kembali kepada akidah kita ahli sunnah. Apalagi dengan istri yang sangat dicintai. Sangat mudah dengan bahasa yang lembut, indah. Dibawa. Tidak usah dengan caci maki olahan. Dekatkan saja. Nanti ada tim di sini. Nanti disampaikan bahwasanya ini suami saya nanti akan bergabung dengan pergaulan yang indah yang baik. <laughs> Ketahuilah kebenaran akan masuk ke dalam hatinya. Ini saja dan mohon didoakan juga banyak program-program yang harus kita hadirkan. Radio kita masih belum maksimalnya, Doakan agar segera maksimal yang dari Bogor 1089 paling tidak biarpun belum maksimal Anda wajib menghafal. Uh, mungkin ditambahi di sini kalau identitas tadi ada 5 tambah 6 harus menghafal 1089. Nah, kalau tidak hafal uh, gelombang radio AM 1089 dipermasalahkan ini kayaknya. Kan paling enggak kalau enggak hafal gimana memberitahu yang lainnya? Kalau Anda hafal, mungkin ada orang tidak hafal mendengar. Tapi karena tidak hafal tidak bisa menyampaikan yang lain. 1089 AM adalah eh, radio apa? Itu radio Anda di Bogor AM. Anda bisa beli radio kecil AM. Anda bisa mendengar waktu di dapur dan sebagainya. Pengajian ini pun juga didengar di di seluruh Nusantara. Jadi insya Allah ya ini ini program radio juga program kita kami ingin ibu mohon doakan barangkali nanti ada pejuang-pejuang kita ingin ada stasiun radio juga yang ada di Tangerang kemudian juga kita ingin ada pondok pesantren di Tangerang semoga kita juga ingin ada sekolah-sekolah di Tangerang banyak program intinya apa kita ingin membuat program sebanyak-banyaknya setiap sebab setiap ada program ada orangnya orangnya itu adalah keluarga kita semuanya macam-macam deh Buat apa saja. Mungkin wah pokoknya kita buat sekolah iya. Kalau ada usaha siapa yang bisa usaha bergabung dengan usaha al bahja Tapi kan intinya ikatan. Kami rindu untuk mengikat semuanya. Kami ingin bahwasanya kita tidak akan berpisah sampai kita ketemu Rasulullah. Sehingga saya itu membuat macam-macam termasuk program akhir ini saya kami sampaikan semua jamaah kalau bisa ini bergabung dengan kami dengan infak wajib. Kaget dengan infak wajib. Kok infak wajib? Mewajibkan diri maksudnya. Setiap orang hendaknya bisa mendaftarkan diri ke Al-Bahjah. Lalu siap membayar setiap bulan sebanyak seribu rupiah. Melihat sebanyaknya agak kaget. Seribu rupiah sebulan. Saya tidak bukan yang saya pentingkan uangnya, tapi saya penting Anda tuh mengikat dengan kami. Jadi terdata ada. Ah, setiap setiap bulan ingat. Di saat Anda mulai lupa, ditagih sama tim. Di sini juga perlu didaftar di sini. Minimal seribu, terserah paling banyak terserah, bebas. Kurang dari seribu boleh bis, nanti ngajukan permohonan Buya saya tidak bisa seribu minta lima ratus saya kasih tanda tangan nanti. Tujuan saya apa? Saya pengen diantara kita tidak berpisah sampai kapanpun. Itu yang kita inginkan. Sehingga apa? Di antara kita bisa saling menyelamatkan. Mungkin saya kepleset, tapi Anda saya ikat, marah Anda narik saya. Saya tidak ada jaminan masuk surga kok. Makanya saya tidak pengen pertemuan hanya sesaat. Enggak. Harus pertemuan terus, pertemuan terus. Membuat program, membuat program, membuat program. Yang macam-macam. Dari seribu yang anda berikan kali dua menjadi dua ribu. Mungkin jadi bata merah satu. Tapi diinjek oleh orang penghafal Quran. Anda akan dapat pahalanya kok. Bahkan saya punya jangka panjang hayalan. Mungkin anda harus meninggalkan sini karena sebuah tugas atau apa. Anda harus pergi ke Singapura, ke Malaysia. Atau anda pergi ke Aceh. Tak tanya anda menjadi pengusaha besar di sana usaha di sana menjadi pengusaha punya perusahaan 20 nah, akhirnya apa? karena sudah ngurusi duit gede lupa dengan al-bahjah kan begitu nggak pernah datang ke Cirebon apa ke Tangerang pun ya ke hari raya hari raya sudah pas nggak ada pengajian buya kan lupa sudah tak taunya nomor ada disimpan sama tim di telepon. assalamualaikum mbak Aji mbak Aji di mana oh saya ada di Aceh ini ini siapa saya tim dakwah al-bahjah Tangerang bapak masih ingat apa ya Seribu rupiah per bulan. Astagfirullahaladzim, sudah dua tahun saya tidak bayar. Ya ilah ya Allah, mohon maaf, mohon maaf. Ingat artinya. Akhirnya utangnya berapa? 12 ribu kali 2. Berarti berapa? 24 ribu. Wong tokonya, apa perusahaannya 20. Akhirnya, sudahlah saya kirim 20 miliar. Bisa jadi begitu. Amin Anda itu nanti. Nah kan? Jadi gede. Tapi Anda tidak akan hilang. Coba. Kalau ada nomornya hilang, sudah lupa. Dengan kekayaannya lupa. Akhirnya tidak sedekah. Tidak berbuat baik. Tidak ingat kita. Bahkan mungkin gara-gara nomor ini di saat Anda bingung menyekolahkan anak di mana. Akhirnya tanya, "Dek, Dek, al sudah berkembang, ada sekolahnya di mana ini saya menyekolahkan ini?" Biarpun Anda nyumbangnya seribuan ya, nggak penting masalah uang. Yang penting Anda saya ikat kok. Harus diikat, saya enggak mau. Saya ikat semuanya. Saya pengennya seperti itu. Karena apa? Begitulah yang diinginkan. Sebab kalau ikatan kita bukan dengan ikatan kebaikan, maka menjadi permusuhan disabdakan oleh Rasul disebutkan dalam Al-Qur'an, al-akhilla yawma ba'duhum li ba'din adu. Persahabatan itu kalau bukan karena Allah akan menjadi sebab permusuhan. Biarpun bapak dengan anak, ibu dengan anak akan jadi musuh. Tapi kalau dengan kebaikan semacam ini ternyata menjadi sebab kita saling menolong nanti di akhirat. Makanya kita ingin ikat nanti kalau bisa nanti tim membuat kursi meja di depan sana untuk daftar. Saya nama saya begini nomor telepon itu tolong sampai kapan pun dicari saya. Ibu seribu rupiah minimal. Kalau tidak punya duit nanti bilang ke saya saya pinjamin. Kalau tidak bisa pinjam saya kasih. Pokoknya anda nyambung dengan al-bahjah. Nanti lewat belakang Buya saya tidak punya seribu rupiah. Nanti daftar nanti. Tapi nggak boleh Buya langsung berikan ke al bajah Tidak. Saya berikan ke ibu. Ibu ngasihkan ke Al-Baca. Biar ibu yang nyambung. Buya, Buya langsung aja kasihkan al bajah Oh nggak mau saya begitu. Saya kasihkan dulu kepada Bapak seribu. Nanti Bapak kasihkan ke al bajah Biar Anda punya ikatan langsung. Tujuan kami adalah itu. Nyambung hati. Nyambung. Kalau sudah begitu Anda merasa memiliki. Memiliki perjuangan ini. Dan setelah itu terus akan ada semangat Semangat, semangat. Sehingga kita tidak akan putus. Dan ingat, tanda orang ikhlas adalah orang yang tidak pernah malu di saat harus bersedekah sedikit. Kadang eh, malu seribu enggak. Mungkin Anda biasa miliaran. Silakan miliaran bangun pondok di sana. Tapi program seribu ini khusus. Seribu minimal. Oh, seribu kok kecil banget deh. Oh, haji gaji saya begitu ya lima ribu silakan. Dua puluh ribu ya silakan. Tapi minimal seribu. Itu pun boleh pinjam kan enak. Pokoknya Anda tidak boleh lepas. Itulah resikonya kalau ngaji di sini itu diikat tidak boleh kemana-mana. Ah, bila pun anda pergi kemana, hati anda tetap sambung dengan program kami. Transfer dari Amerika seribu rupiah. <laughs> Bingung pakai dolar, dolar dipotong lagi. Pokoknya seribu rupiah. Baik, itu maksud kami ya. Semoga kita terlalu sambung. Kita ingin punya program-program besar. Sampai kapan? sampai kita mati dalam keadaan diridhoi oleh Allah sampai ketemu lagi di surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Allah pandang kami dengan kasih sayangmu ya Allah. Pandang kami dengan cintamu ya Allah dan jadikan kami hamba yang saling mencintai karenamu ya Allah. Jauhkan dari hati kami kebencian, dengki dan dendam ya Allah. Jauhkan dari hati kami kebencian, dengki dan dendam ya Allah. Maka kami mohon ya Allah jika ada orang berbuat salah kepada kami, jika ada orang zalim dan aniaya kepada kami, <coughs> jika ada orang menyakiti kami ya Allah kami mohon jangan hukum mereka ya Allah, jangan hukum dia ya Allah. Ampuni mereka dan berikan kesadaran ya Allah. Sungguh kamu tidak kami tidak rela jika mereka kau hukum karena mereka adalah umat kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, ya Allah, ya Allah dan kami mohon ya Allah jika kami mendengki kepada seseorang maka kami mohon tambahlah keberhasilan mereka dan hilangkan kedengkian di hati kami. Jika ada orang mendengki kami maka kami mohon ya Allah berikan kepada mereka seperti yang Kau berikan kepada kami dan hilangkan kedengkian di hati mereka. Ya Allah kami tidak ingin ya Allah jangan kau, jangan sakit jangan sampai hati kami sakit dengan kedengkian dan benci itu dan kami mohon ya Allah Ya Allah, Ya Allah, semua yang ada di sini Ya Allah Seperti engkau pertemukan jasad kami Maka kami mohon pertemukan hati kami Ya Allah dalam cinta karenamu Dan jadikan kami hamba yang saling mencintai Ya Allah Sehingga yang ada di hati kami ada kerinduan Di hati kami adalah kasih sayang dan cinta Tidak ada kebencian dan benci di antara kami Dan kami mohon Ya Allah Ya Allah Seperti engkau mudahkan kami bertemu saat ini Mudahkan kami kelak bertemu <coughs> Di sorga bersama kekasihmu Nabi Muhammad Engkau yang memiliki hati kami, Engkau yang menguasai hati kami, Ya Allah. Engkau yang menguasai jasad kami, Ya Allah. Jauhkan kami dari memutus tali persaudaraan. Ya Allah kami mohon jika ada di antara kami ada hambamu yang memutus tali persaudaraan gara-gara rebutan waris atau yang lainnya. Lembutkan hati mereka. Yang mengutus tali persaudaraan adalah ahli neraka yang berjalan di atas bumi. Kami mohon lembutkan hati mereka dan jadikan mereka mudah memaafkan ya Allah sehingga hidup mereka indah di dunia sebagai mukadimah keindahan kelak di sorga bersama kekasihmu Nabi Muhammad dan kami mohon ya Allah wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami suami istri yang saling mencintai karenamu ya Allah dalam akidah yang koridoi akidah Islam ahli sunnati wal jamaatil asy'ariyati ya Allah senantiasa belajar bersihkan hati caranya ahli tasawuf dan mengikuti para imam Rahib ya Allah. Engkau Maha Tahu ya Allah, jauhkan kami dari penyelewengan dalam akidah, jauhkan kami dari penyelewengan dalam akhlak ya Allah dan kami mohon ya Allah, Engkau Maha Tahu tentang kami ya Allah. Berikan kepada kami pemimpin-pemimpin yang Engkau ridhoi ya Allah. Berikan kepada kami pemimpin-pemimpin yang kenal kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Berikan kepada kami pemimpin yang mencintai dan dicintai kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Ya Allah, pemimpin kami ya Allah, pemimpin kami ya Allah dan jika ada di antara mereka hamba-hambamu yang belum kenal kekasihmu Nabi Muhammad, kami mohon ya Allah Allah berikan hidayah dan petunjuk kepada mereka agar mereka kenal kekasihmu Nabi Muhammad dan kami mohon ya Allah jauhkan kami dari sebab-sebab kehinaan maka kami mohon ya Allah jauhkan kami dari zina yang hina dan kau hinakan itu ya Allah zina yang busuk jauhkan dari kami dan anak keturunan kami ya Allah Maka kami mohon jika ada di antara kami ada hambamu yang pernah terpeleset dalam hina dan busuknya zina. Kami mohon berikan kepada mereka kesadaran dan ampuni mereka. Tutup aib mereka ya Allah. Sehingga di dunia tetap mulia dan di akhirat tidak kehukum lagi ya Allah. Dan jauhkan kami dari mengambil hak orang lain. Jauhkan kami dari minuman keras. Jauhkan kami dari meninggalkan solat. Jauhkan kami dari segala dosa. Dan kami mohon ya Allah jauhkan kami ya Allah. Dari melihat aib orang lain. Maka kami mohon ya Allah tutup aib saudara-saudari kami dari mata kami. Kami tidak ingin melihat aib mereka ya Allah. Dan tutup aib kami dari mata, dari mata mereka. Dan kami mohon buka aib kami di mata kami sendiri. Agar kami mudah untuk memohon ampun kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Dan kami mohon jika ada orang berbuat salah kepada kami. Maka kami mohon jadikan kami mudah melupakannya ya Allah. Jangan sampai kami mengingat-ingat ya Allah. Mudahkan kami melupakan kesalahan siapapun kepada kami ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, yang sempit rizki lapangkan dengan rizki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam membayar hutang kami ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, siapapun yang telah berjuang bersama kami, kami mohon jadikan mereka ahli-ahli surgamu ya Allah. Berikan kepada mereka segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Untuk diri dan keluarga mereka ya Allah. Karena mereka telah berjuang untuk umat kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Maka kami mohon jaga keluarga mereka. Berikan kepada keluarga mereka segala kebaikan. Dan kirimkan bersama kami orang-orang tulus dan ikhlas yang bisa berjuang bersama kami ya Allah. Ahli surgamu ya Allah yang bisa berjuang bersama kami. Dan jadikan kami bersama mereka ya Allah. Dan kami mohon panjangkan umur. Yang sakit sembuhkan ya Allah. Yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang kami. Yang sempit rizki lapangan dengan rizki yang halal penuh berkah. Dan kami mohon panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon ampuni orang tua kami dan guru-guru kami ya Allah. Ampuni orang tua kami dan guru-guru kami ya Allah. Berikan kasih sayangmu kepada mereka. Anak-anak kami semua jaga mereka semua ya Allah. Semua ya Allah yang bersama kami jaga ya Allah. Pem pembantu-pembantu di rumah kami jadikan mereka ahli surga. Jauhkan kami dari berbuat zalim kepada mereka ya Allah yang bekerja bersama kami ya Allah. Berikan kepada kami dan mereka bimbingan ya Allah untuk bisa saling tolong menolong dalam kebaikan dan kami mohon berikan kepada kami dan mereka semua khusnul khotimah, mati dalam keadaan iman, iman, iman dan kami mohon ya Allah Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah Siapapun Ya Allah mendengar suara ini Yang di dalam masjid atau di luar masjid Yang berdagang, yang berjalan mendengar suara ini Jadikan mereka orang-orang yang kau muliakan Ampuni mereka, berikan kepada mereka segala kebaikan Ya Allah Jangan kau tinggalkan satupun ya Allah. Sungguh kau maha kuasa. Itulah kerinduan kami, keinginan kami ya Allah. Dan kami mohon berikan kepada kami semua. Husnul khatimah. Mati dalam keadaan iman, iman. Dan kami mohon ya Allah jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak. Saat kau hendak mencabut nyawa kami.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 Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin hadirin hadirat sama-sama kita telah dengarkan kajian pada malam hari ini dan kita doakan semoga beliau beliau ya selalu dalam Allah Subhanahu wa taala disehatkan badannya oleh Allah Subhanahu wa taala dan kepada para hadirin hadirat sekalian ada sedikit pengumuman ke, untuk kajian muslimah dan insyaallah bersama Umi Ferus hari Rabu tanggal 12 April jam 10 pagi sampai selesai besok. di klinik besok. Besok di mana? Di klinik Alita Islamic Village. Kemudian malamnya di? Malamnya di tempat Pak Haji Junaidi di Citra Raya. Nomor apa? Nomor blok R2 nomor 32. R2. Panongan. Jadi Umi dengan Umi. Dengan Umi. ketemu Umi ya. Kemudian diundang juga nanti tanggal 20 Syakban yeah. atau 17 Mei Maulid ibu-ibu khusus putri buat rombongan bis nanti. Ha? Rombongan bis ibu-ibu khusus ke Al-Bahjah. Oh, khusus ibu-ibu nanti. Ya, sekian dari demikian uh, dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong dengan tertib salamannya jangan berebutan kepada bapak. Tolong kepada tim Al-Bahjah dan pengamanan yang lainnya tidak berpelukan, cukup bersalaman saja. Coba coba coba dirapikan, jangan sampai ada rusuh. Ya. Tim yang lain memberikan pengamanan supaya jamaah tidak langsung bersentuhan. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. salatullah حبيب الله صلاة الله رسول الله وكل مجاهد